Bahwa pegangan kaum muslimin adalah Quran was sunnah an-nabawiyah. Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan sunnah nabawiyah adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengucapkan dengan ancaman yang maknanya tidak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah. Allah katakan walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Dalam surat Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau dia berdusta atas namaku aku akan ambil urat lehernya dan aku akan putus urat lehernya. Artinya kalau dia berdusta atas namaku aku akan bunuh dia. Walaupun nadanya nada ancaman tetapi maknanya adalah tidak mungkin Rasulullah SAW berdusta atas nama Allah. Kalau dia berani berdusta akan Allah bunuh. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sampai sempurna Al-Qur'an turun dan sampai sempurna agama ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al islam madina sampai turun ayat yang terakhir yaitu yang menunjukkan kesempurnaan agama, kesempurnaan Islam, kesempurnaan syariat dan Quran lengkap 30 juz. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Nabi akan wafat, Nabi SAW mengangkat tangannya menunjuk ke langit dan menyatakan Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Dan Aisyah memahami dan berkata, Idan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW pernah menyatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali ketika akan wafat ditawarkan mau tetap hidup atau mau memilih wafat atau masih mau ditunda. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ketika diwafatkan diberi pilihan, diberi khiyar. Maka ketika beliau akan wafat dan menyatakan Rafiqil A'la, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW yang paling dicintai dan jenius, menyatakan berarti ini yang itu. Ucapan ini adalah apa yang pernah diterangkan waktu itu. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ketika wafatnya akan ditawarkan. Maka ternyata Nabi mengatakan Ar-Rafiqil A'la. Artinya aku memilih Rafiqil A'la. Memilih Allah Subhanahu wa taala memilih diwafatkan. Artinya bukan dibunuh. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah rabbil alamin. Berarti Nabi SAW tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Al-Quran dari Allah, sunnah pun dari Allah. Melalui ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Baik. Adapun kalau diperbandingkan. Apakah Al-Quran membutuhkan sunnah atau sunnah yang lebih membutuhkan Quran karena dua-duanya saling membutuhkan maka dijawab oleh Syekh justru Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran jangan berkata seakan-akan ini ucapan Allah membutuhkan ucapan manusia bukan tetapi sudah kita katakan tadi Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dari Allah Subhanahu Tetapi maknanya kalau Al-Quran tanpa sunnah akan dipahami dengan salah. Tetapi sunnah diterapkan seluruhnya, Al-Quran ada di dalamnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW karena khuluquhul Quran. Rasulullah SAW akhlaknya, tingkah lakunya, suluknya, ibadahnya, semuanya cerminan Al-Quran. Sehingga disebutkan oleh Syekh Syekh Al Fauzan dalam syarahnya Al-Quran ahwaj ila sunnah. Al-Quran lebih membutuhkan sunnah sebagaimana kita sebutkan. Lianna sunnah mubayyinah. Karena sunnah itu menerangkan rincian Al-Quran. Wa mufassiratun lil Quran. Karena sunnah merupakan tafsir terhadap Al-Quran. Fahunaka asya'u mujmalah. Karena di sana dalam Quran ada sekian perkara yang sifatnya mujmal, global, ringkas. Membutuhkan rincian. Bayanatha as-sunnah. Maka kemudian diterangkan oleh sunnah. Oleh ucapan Rasulullah, oleh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu amara bis salah lakinnahu lam yubayyin adad raka'atiha Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an aqimis salah aqimis salah tetapi tidak menyebutkan berapa rakaat dan berapa kali sehari semalam Lam yubayyin adada rakaatiha. Al-Quran tidak menerangkan berapa rakaat jumlahnya yang harus dikerjakan. Walam yubayyin sifat salah dan tidak menerangkan pula bentuknya salat seperti apa. Wahada bainahu bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sunnah menjelaskan. Bayyanahu rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Rasulullah salat di atas mimbar dan mimbar Rasulullah SAW tiga tingkatan. Beliau naik ke mimbar, bertakbir sehingga kelihatan dari belakang karena beliau naik di atas mimbar. Yang mimbarnya tidak seperti ini akan bingung. Iya kan? Naik mimbar. Kan mimbarnya mereka begini. Naik mimbar bagaimana tingginya? Naiknya lewat mana? Ya. Gak ada tangganya. Ya. Tetapi mimbar Rasulullah SAW tiga tingkatan. Maka beliau naik ke atas mimbar, kemudian beliau takbir sampai selesai salat. Setiap akan sujud turun dari tangga mimbar, kemudian ketika berdiri naik lagi. Ruku di atas mimbar, ketika akan sujud turun ke bawah. Ila akhirih. Setelah selesai, aku lakukan yang demikian. Agar kalian melihat bagaimana aku salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diajarkan rincian salat dari mulai takbir sampai salam. Naam. Hampir semuanya ada dalam Quran. Berdiri ada dalam Quran. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Ruku' sujud ada dalam Quran warka'u ma'ar raki'in Rukulah bersama orang-orang yang ruku'. Sujud juga ada dalam Quran. Wasjudu lillahi wa'budu. Ada. Ruku ada, berdiri ada, sujud ada. Barakallahu fikum. Tetapi bagaimana urut-urutannya? Apakah ruku dulu baru berdiri, baru sujud? Apakah sujud dulu kemudian berdiri ila akhir? Bagaimana? Nabi menjelaskan. Ini salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Di dalamnya ada rukuknya, di dalamnya ada sujudnya, di dalamnya ada semua. Bahkan dikirnya. Allah sebutkan dalam Quran. Disuruh sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Disuruh untuk mengatakan subhan rabbil a'la. Kata Nabi, jadikanlah fir ruku. Ketika, uh, eh, ketika jadikanlah fir bersujud. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Di dalam surat lain, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Subhan rabbiyal azim. Jadikanlah dalam rukuk. Ini khun ibn a'azakumullah. Kalau tidak ada hadis, nggak ada sunnah, mungkin kita akan menerapkannya bukan di ruku, bukan di sujud atau terbalik ila akhirnya. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan semua tadi sehingga lengkap melengkapi atau mengerjakan ayat yang ini, ayat yang ini, ayat yang ini, ayat yang ini. Dengan satu salat, dua rakaat misalnya, sudah mengerjakan qumulillahi qanitin sudah mengerjakan warka'u ma'arraqin, sudah mengerjakan wasjudu lillahi wa'budu, sudah mengerjakan fasabbih bismi rabbikal azim, sudah mengerjakan sabbih isma rabbikal a'la. Dan masih banyak lagi. Yang Rasulullah SAW menerapkannya pada satu yang rinci dan lengkap melengkapi semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal hajj Demikian pula haji. Allah Subhanahu wa taala menyuruh rasulnya untuk memerintahkan manusia agar haji. Ikhwan ibn a'azakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil haji." Adzin fin nasi bil haji. Adzin umumkan, panggil mereka seperti azan, panggil untuk haji yaitu kerijalan, wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq akan berdatangan manusia dari seluruh pelosok dunia perintahkan untuk haji bagaimana rincian hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memimpin para sahabat haji dan beliau berjalan para sahabat berjalan di belakangnya Rasulullah tawaf mereka tawaf di belakangnya Rasulullah berlari-lari kecil, para sahabat ikut berlari-lari kecil. Rasulullah SAW berjalan, mereka berjalan. Rasulullah berlari dengan cepat, mereka ikut berlari dengan cepat di belakangnya. Terus sampai selesai. Setelah selesai, Nabi menyatakan kepada mereka, Khudu anni manasikakum. Lita' khudu anni manasikakum. Hendaklah kalian ambil manasik haji kalian dariku. Ambillah tata cara haji kalian dariku. Maka ketika Al-Quran menyatakan hajilah atau umumkan untuk haji tanpa sunnah, tanpa hadis-hadis Nabi, ya akan bingung kaum muslimin. Bagaimana haji? Layati komus al-haj maknanya al-qasad. Apa itu? Al-qasad artinya menuju. Menuju ke mana? Apa maksudnya? Menuju ke Masjidil Haram. Ada dalam ayat lain. Tapi ngapain? Lihat azakumullah. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Tidak hanya menurunkan kitab hasab tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan mengutus rasulnya litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim untuk engkau terangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka maka Quran dengan penjelasannya yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'na li ta'khudhu anni manasikakum ay ta'allamu min af'ali. Belajarlah kalian haji dari perbuatan-perbuatanku wa aqwali dari ucapan-ucapanku ma tu'adduna bihi manasikakum agar kalian bisa menunaikan manasik haji kalian Ambil dari perbuatanku, ambil dari ucapanku, ambil dari sikap-sikapku. Wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla sudah berfirman Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian contoh teladan yang baik. Liman liman kana yarjullaha wal yawmal akhir bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir, mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan keselamatan di hari akhir dan mengharapkan jannah di hari akhir hendaklah jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladannya ayat ini bagaimana penerapannya ayat ini bagaimana pengamalannya ayat ini bagaimana tafsirnya ayat ini bagaimana rinciannya ayat ini di bagaimana kita menyimpulkannya semuanya diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam Baik, kalau Rasulullah SAW menerangkan tapi prakteknya bingung bagaimana. Lihat para sahabat. Karena para sahabat telah mengamalkan Quran dengan sunnah di hadapan Rasulullah SAW. Kalau salah, Nabi akan menegur. Bukan begitu. Tapi begini. Artinya mereka contoh orang-orang yang telah melaksanakan kitab buat sunnah. Contoh orang-orang yang telah menerapkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta syajarah Allah telah ridha kepada orang-orang beriman itu yang telah berbayat pada engkau wahai Rasul di bawah pohon itu, bayatul ridwan. Allah telah ridha. Artinya penerapan mereka terhadap Quran dan Sunnah tepat. Maka barakallahu fikum Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Dan Quran dan Sunnah sudah pernah diterapkan secara baik oleh generasi pertama umat ini yang dijuluki dengan as-salafus salih. Yaitu para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, dan diikuti para tabi'it tabi'in. Fal Qur'anu muhtajun ila sunnah litubayyinahu. Berarti Al-Quran memerlukan sunnah untuk penjelasannya. Falladhi ya'khudul Qur'an faqab. Maka siapa yang mengambil Quran saja tanpa sunnah, yakunu qad qata'al Quran amma bayyanahu. Maka orang ini telah memisahkan antara Quran dengan penjelasannya. Amma bayyanahu wa ma yuwaddihuh. Berarti orang ini telah memisahkan antara Al-Quran dengan tafsirnya. Memisahkan Al-Quran dengan penjelasannya. Wahada hadafu ahli dalal. Dan itu tujuan-tujuan penyesat-penyesat umat. Tujuan ahli dalal, kelompok sesat, tujuan perusak agama, ingin memisahkan Al-Quran dari tafsirnya. Kalau Al-Quran sudah ada tafsirnya rinci, jelas, gamblang, seperti matahari, dan sudah ada contohnya bagaimana para sahabat, para salafus saleh mengamalkan Quran dan sunnah, maka kata mereka, jadi kaku, tidak luas. Udahlah, ini ucapan manusia, buang semua. Hadis disuruh dibuang, apalagi ucapan sahabat. Tinggal Al-Quran saja. Apa maunya mereka? Jangan dikira mereka ingin mengamalkan Quran, bukan mereka ingin bebas bermain dalam tafsir Al-Quran. Mereka ingin bebas menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri. Ini hadis jangan dipakai. Ini sunnah jangan dipakai. Ini nggak usah dipakai. Cukup Quran. Setelah bagaimana tafsirnya ini? Puasa. Puasa itu menurut kamus adalah imsak, penahan diri. Siapa yang menahan diri dari dosa-dosa, dia telah berpuasa. Jadi saya puasa terus-menerus. Karena saya menahan diri dari dosa-dosa. Tafsir Nabi ditinggalkan. Tafsir para sahabat ditinggalkan. Tafsir para tabi'in ditinggalkan. Tafsir para ulama, ahli tafsir, pakar-pakar ahli tafsir ditinggalkan. Tetapi menafsirkan dengan penafsirannya sendiri. Ngapain menafsirkan dengan tafsirmu? Kamu siapa? Seberapa ilmunya tentang Allah dan Rasulnya? Seberapa paham mereka tentang Al-Quran? Kata dia, solat itu solayusolli artinya doa maka saya sholat terus. Kalau kalian cuma lima waktu kan, kami sholat terus, kami berdoa terus pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya dagang pun ya mudahan laris. Saya telah sholat. Itu kata ingkar sunnah. Dan para ulama menyatakan mereka kafir keluar dari Islam. Tidak sholat, tidak puasa. Bahkan mencerca. Dianggap sholat itu hanya main-main. Ngapain kamu sujud ruku nyembah tembok katanya. Ngapain? Salat itu artinya doa. Kalau hati kita dipenuhi harapan kepada Allah, doa pada Allah, cukup itu salat. Silakan lihat di kamus. Salat yusoli maknanya doa. Kalau puasa, berlapar-lapar pagi sore, ngapain nyiksa diri? Sengaja keliling di kampung, di bulan Ramadan, dalam keadaan minum air yang dingin, es di hadapan orang-orang yang puasa sambil mengejek. Ngapain kalian? Puasa kok seperti itu, menyiksa diri. Puasa itu menahan diri dari yang haram katanya. Naudzubillah min dzalik. Wa asyir. Dia pendusta ketika menyatakan kami golongan Quran. Mengapa? Karena puasa rinciannya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Quran Apakah dia tidak membaca? Sholat pun rinciannya ada dalam Al-Quran. Hanya saja di mana diletakkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rukuknya Allah perintahkan untuk farka'u ma'arraqi'in. Sujudnya Allah perintahkan wasjudu lillahi wa'budu. Membaca subhana rabbiyal ala, membaca subhana rabbiyal azim, bertasbih disuruh bertasbih wasabbih bihamdi rabbika bil ghuduwi wal asal. Bertasbihlah dengan memuji Allah di pagi dan sore. Pagi ketika subuh, sore ketika asar dengan maghrib. Apalagi kalimatnya aqimus salah. Liduluki syamsi ila ghasaqil lain wa Qur'an al-fajr. Disuruh baca Quran. Dalam salat ada baca Qur'annya? Lengkap. Nah mereka kadabun. Mereka pendusta mengatakan golongan Quran. Saya tidak mau mengambil selain Quran. Padahal Quran menyuruh beratus kali untuk mengikuti sunnah Nabi untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kalau aliran dan pemikiran ingkar sunnah ini laku, berarti masyarakat Muslimin terlalu bodoh dan pengikutnya dungu. Dungu bukan sekedar bodoh. Karena kalau dia baca Quran, jelas-jelas ada di dalamnya perintah untuk ikut sunnah. Ada. Perintah untuk ikut Nabi lengkap, banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diboleh Rasul pada kalian ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, oleh Rasul, tinggalkanlah. Itu ucapan Allah dalam Quran. Ati Allah wa ati Rasul. Berapa kali dalam Quran? Sekian kali. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Bagaimana mentaati Rasul? Kalau kalian meninggalkan hadis, bagaimana mengambil apa yang dibawa oleh Rasul kalau kalian menolak sunnah? Apa hadap mereka? hadapuhum ini hadafu ahli dalal adalah memisahkan antara Quran dengan tafsirnya supaya mereka bisa cari tafsir sendiri yang paling enak. Supaya mereka bisa cari tafsir sendiri yang paling mereka sukai dengan hawa nafsu mereka. Walladina fi qulubihim zaig dan juga itu tujuan orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, ada kesesatan. Lianna ahli zaig ya'khuduna bi tarfin min al-adillah wa yatrukuna al akhar. Karena ahli zaig golongan yang di hatinya ada penyimpangan, mereka mengambil sebagian ayat Kemudian mereka meninggalkan yang lainnya. Bukan sebagian besar, sebagian kecil. Maka disebutkan dengan tarf. Mengambil ujungnya saja. Dan meninggalkan ujung lainnya. Alladhi yufassiruhu wa yuwaddihuh. Ambil satu ujungnya saja. Pokoknya saum namanya imsak. Menahan diri. Titik. Tidak mengambil ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disuruh atau yang menyuruh untuk menahan makan dan minum sampai terbenam matahari. Tidak mendengar ucapan Allah SWT yang menyatakan silahkan makan dan minum di malam hari sampai terlihat jelas cahaya fajar. Artinya saya begitu muncul fajar berhenti makan, berhenti minum. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an bitarfin minal adillah mutasyabih. Mereka mengambil ujung dalil yang samar-samar maknanya. Wa yatrukuna tarfan muhkam. Tetapi justru meninggalkan ujung lain yang sangat gamblang maknanya. Lihat, yang ini samar-samar mereka ambil untuk ditafsirkan sesukanya. Tetapi yang jelas maknanya gamblang muhkamat justru mereka tinggalkan. Ini keanehan mereka. Yang tentunya seharusnya ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya, harusnya dijelaskan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Berarti ayat-ayat yang muhkamat, yang maknanya jelas sebagai tafsir dari ayat-ayat yang tersamar maknanya. Tidak mungkin yang mutasyabih bertentangan dengan yang muhkamat. Maka yang muhkamat sebagai patokan. Allah sebut apa? Induk kitab. Apa maknanya induk kitab? Rujukan. Hunna ummul kitab kata Allah. Yang muhkamat itu hunna ummul kitab. Yang maknanya jelas gamblang itu sebagai induknya. Adapun di antara yang lain ada yang mutasyabihat, ada yang samar-samar maknanya. Kembalikan ke induknya. Tidak mungkin bertentangan dengan yang muhkam maka tafsirkan sesuai dengan yang muhkamat, pahami sesuai dengan yang muhkamat, amalkan sesuai dengan yang muhkamat sehingga ayat yang mutasyabihat cocok dengan ayat yang muhkamat. Adapun kalau mereka justru menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat sesuai selera, sesuai keinginan hawa nafsu mereka, sesuai dengan tujuan politik mereka, sesuai dengan tujuan-tujuan hawa nafsu mereka, nafsu dunia, kehormatan, kedudukan dan lain-lainnya. Akhirnya bertentangan dengan yang muhkam. Kok Al-Quran dengan Al-Quran bertentangan? Ya enggak tahu, pokoknya saya pakai yang ini. Enggak ya, bisa. Al-Quran dengan Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Antara ayat dengan ayat tidak mungkin bertentangan. Kalau tafsirmu terhadap ayat mutasyabihat bertentangan dengan yang muhkamat berarti tafsirmu salah itu bukan tafsir tetapi menyeret makna kepada makna-makna batil barakallahu fikum kembali kepada ucapan Syekh Fauzan hafizahullah hadhihi tariqatu ahli zaid cara-cara yang seperti itu adalah cara-cara ahli zaid وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله Kata Allah, adapun yang fi qulubihim zaig, adapun yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan, mereka justru cari ayat-ayat yang samar. Apa kata Allah? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili, untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Cari fitnah cari takwil yang mereka maukan dengan hawa nafsu. Itu caranya mereka. Wa tariqatul muta'alimin wal juhal. Cara seperti itu, cara-caranya orang yang sok tahu. Muta'alim itu bukan berilmu. Tapi sok alim. Sok berilmu, padahal tidak berilmu. Ayat ini menunjukkan bahwa kita boleh beragama dengan agama apapun. Loh, kok bisa? Al-Quran diturunkan untuk mengajak seluruh manusia kembali kepada tauhid was sunnah, kembali untuk Islam, pasrah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kok bisa menyimpulkan seperti itu? Karena dalam Al-Quran dikatakan tentang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti para anbiya. Yang mana sembarangan mereka berbicara. Terlalu berani, terlalu lancang. Loh tapi kan ada ayat yang menyatakan tentang Bani Israel begini, begini, begini. Dipuji oleh Allah. Dikatakan dengan orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Diberi makanan dari surga. Diberi makanan, eh, dipotongkan atau dibikinkan jalan di lautan untuk Bani Israel. Diberikan hidangan untuk kaum Nasrani. Itu kan keistimewaan mereka. Yahudi dan Nasrani. entah bodoh beneran atau pura-pura bodoh. Kalau bodoh beneran kayaknya bukan sekedar bodoh, dungu dia. Tetapi kalau berpura-pura bodoh berarti dia orang kafir yang ingin menyesatkan umat. Jadi kamu nggak usah harus Islam, Nasrani juga boleh. Yahudi, apakah bukan Nasrani yang bicara seperti itu? Apakah bukan Yahudi yang bicara seperti itu? Padahal ada ayat yang muhkam, kamu buka, kamu baca. Jelas kalimatnya. Laqad kafara alladhina qalu anna Allah thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu tiga. Siapa itu? Nasrani. Yahudi. Allah katakan, lu'idal ladina kafaru min bani Israel telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel ala lisani Daud wa Maryam. Disebut kafir, dilaknat lagi. Bani Israel. Melalui lidahnya, ucapannya para anbiya, Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Apa kurang jelas ayat ini? nggak Gak mungkinlah tidak tahu. Apalagi kalau ngaku kiai. Mustahil nggak tahu. Siapa yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu kafir, mondok lagi. Belum pintar berarti dia. Di hadapan 200 ribu orang. Artinya bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Setelah 200 ribu orang mendengarkan kalimatnya, diberitakan dalam koran, dan channel-channel TV dan lain-lainnya. Alhamdulillah orangnya sudah mampus. Tapi penggantinya banyak. Selanjutnya, yang mengucapkan sama seperti itu. Ini barakallahu fikum tariqatu ahli zaik. Cara-caranya orang yang fi qulubihim zaik. Dalam hatinya ada penyimpangan, ada kesesatan, disembunyikan dalam hati. Sehingga ayat ini dipisahkan dari sunnah itu. Sunnah itu dipindahkan dari sunnah ini. Yang buta syabihat dipakai, ditafsirkan sesuai dengan apa yang mereka mau. Kemudian setelah itu, jadi bertentangan dengan yang muhkamat. Pernah dengar kalau mereka berkata bahwa Fir'aun itu juga muslim. Belum pernah dengar? Yang sampai-sampai dijadikan contoh tawud adalah Fir'aun. Kok tiba-tiba mereka berkata bahwasanya Fir'aun itu kan muslim. Dia sudah masuk Islam. Baca dalam surat ini. Surat itu dibaca ayatnya. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kata Fir'aun, kami beriman pada Robnya Musa dan Harun. Eh, masuk Islam. Kenapa tidak dibaca ayat setelahnya? Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah sekarang kamu mau masuk Islam? Setelah engkau menentang sebelumnya? <coughs> Artinya ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena taubat itu pintunya adalah pada ghorghoro. Malam yughorghir. Sebelum nyawa dikerongkongkan. Kalau sudah nyawa dikerongkongan tidak diterima. Kalau sudah nyawa dikerongkong tidak diterima. Terlambat. Ikhwani fiddina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh berkata, bahwa itu adalah jalannya para muta'alimin yang sok alim, sok pinter, sok berilmu. Wal juhal, orang-orang bodoh. Alladzina yadda'un al-ilm. Orang-orang bodoh yang mengaku punya ilmu. Orang-orang jahil yang mengaku kiai. Orang-orang dungu yang mengaku ustaz, yang mengaku alim, mengaku sebagai tokoh ulama. Astagfirullah. Wala ya'rifuna tariqatal istidlal. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara pendalilan. Wa qawaidil istidlal. Tidak tahu bagaimana kaedah-kaedah mengambil dalil. Wa yuharrimuna wa yuhalliluna duna basirah. Akhirnya mereka menghalalkan, mengharamkan tanpa ilmu. Dengan seenaknya. Menafsirkan Al-Quran diseret ke sana kemari Wal'iyadu billah li'annahum ma salakul al ilmi karena mereka tidak menjalani manhaj ilmu wa innama ta'allamu ala anfusihim au ala kutubihim au ala man huwa mislahum fil jahli mereka tidak belajar kepada para ulama mereka tidak menimba ilmu dari para ulama mereka hanya mempelajari apa yang ada pada diri mereka dan hawa nafsu mereka atau mereka mempelajari dari apa yang mereka punya, dari buku-buku mereka sendiri atau dari orang yang sejenis. Mislahum fil jahal, sejenis dalam kebodohan. Itulah jadinya keadaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dalik. Kita berlindung pada Allah taala dari yang demikian. Padahal siapa yang berbicara atas nama Allah, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbicara atas nama Allah dengan dusta, maka itu adalah dosa yang terbesar. Seperti syirik. Mengapa? Karena dia merasa dirinya lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinya merasa tahu apa yang Allah maksudkan. Dirinya merasa tahu bahwa Allah maunya demikian, maunya demikian.